ke dalam ya telinga kemaluan muka kemaluan belakang dan lain-lain itu semuanya jika ada unsur kesengajaan memasukkan itu ada unsur kesengajaan kesengajaan. Kalau memang lupa, ya nggak apa-apa. Kedua, mengetahui keharamannya. Baru masuk Islam dia, berapa menit yang lalu masuk Islam nggak tahu kalau itu haram. Atau dia hidup ada di satu daerah terpencil di pulau yang terpencil jalan dimasuki orang dan tidak ada ulama di situ. Ini namanya jahil ma'dur. Nggak tahu keharaman melakukan itu ya nggak apa-apa. Dan atas kehendak sendiri mukhtar bukan terpaksa Namun jika dalam keadaan lupa atau tidak mengerti tentang kehalamannya karena bodoh yang ditolelir tadi itu atau dipaksa ikat tangannya, kakinya dicekoi air sampai ada yang masuk maka puasanya dinyatakan tetap sah kalau memang lupa nggak ada hukumnya ya. Rasulullah bersabda man sama akala au syariba fal yutimma saumahu fa ma at'amahu Allah wa Siapa orang yang puasa kok lupa dia makan minum teruskan puasanya. Berarti dapat bonus dari Allah dikasih makan, kasih minum, puasa nggak batal. Karena itu kalau kepingin puasanya enteng, minta doa kepada Allah supaya setiap hari lupa. Tak kerasa sampean. Tapi bukan hanya makan dan minum, semua lobang dimasuki sesuatu batal, Pak. Jadi sampai urak-urak kuping, membersihkan kuping, itu ada masuk sesuatu sedikit aja, batal. Lu nggak warak kok, Beb. Bukan warak yang batalkan puasa itu. Memasukkan sesuatu dari lubang bagian dalam. Kalau sampean misal masukkan jari ke lubang dubur, dengan sengaja di siang hari dalam keadaan puasa batal puasanya masukin jari nggak tahu mungkin lihat ada telurnya apa enggak itu batal itu Kedua murtad, murtad itu keluar dari agama Islam, berubah uh, keyakinan. Walaupun masuk Islam seketika, walaupun langsung masuk Islam, murtad sebentar masuk Islam batal puasanya. Dan murtad itu membatalkan semua pahala selama yang ia lakukan. Ibadah 20 tahun murtad satu menit hilang semua ibadah 20 tahun. Hati-hati, mudah-mudahan tetap iman murtad itu sampai nggak harus dibaptis. Murtad itu nggak harus nyembah patung. Murtad itu walaupun dengan gerakan, dengan ucapan. Contoh. Sampai ngomong gini. Syariat opo, ini ajaran apa, ini cik sulitnya. Masa ajaran Tuhan? nyuruh kita lapar. Loh, murtad toh. Sholat itu wajib bagi orang-orang yang baru dalam derajat dasar. Tapi kalau seperti saya yang sudah yakin ini nggak wajib sholat, murtad hukumnya. Hati-hati, jangan ikut aliran model begitu. Malaikat sholat, Nabi sholat, kok ada orang sungi nyatakan sholat tidak wajib. Padahal tidak Nabi belas dia. Hati-hati kan bisu bisa bisa murtad ya. Jadi murtad itu walaupun dengan menghina lambang-lambang agama tidak menghargai lambang-lambang agama. Kelihatan Ka'bah, apa itu Ka'bah? Itu aki bukan Ka'bah. Menghina agama, lambang-lambang agama, murtad hukumnya. Tidak, baik maksud saya itu guyonan. Bergurau, jangan buat main-main urusan agama dosa, bisa murtad, keluar ajaran daripada agama. Agama itu harus diagungkan. Agama itu harus disanjung. Wajib dita'zim. Wa man Allah syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan lambang-lambang Allah, maka itu adalah pertanda ketakwaan dan kesempurnaan iman dalam hati. Ketiga yang batalkan puasa, head nifas dan melahirkan sekalipun sebentar. Ada orang melahirkan kering, tidak bahasa sama sekali, ngisal. Sebentar lahirkannya, tetap batal puasanya. Malah orang head orang yang nifas, dia puasa, haram hukumnya. Itu namanya talabus fil ibadah. Ibadah enggak sempurna syaratnya sama dengan haid tetap sholat. Ya haram. Itu melanggar namanya. Keempat gila meskipun sebentar ada orang gila lima menit dok Puasa dia jam dua belas edan lima menit. Waras lagi misal kalau ada gila model gitu mungkin gila akhir zaman itu ya. Batal hukumnya. Kelima pingsan dan mabuk sehari penuh. Sehari penuh itu berarti mulai subuh sampai maghrib. Jika masih ada kesadaran sekalipun sebentar, tetap sah. Dia niat puasa, udah sahur apa, jam tujuh pagi pingsan sampai jam tujuh malam. Berarti masih ada yang sadar nggak? setelah subuh itu sah hukumnya. Kenapa jam tujuh pagi mulai subuh sampai jam tujuh itu berarti sadar ya Habis sahur pingsan dia setelah niat pingsan. Bangun jam lima sore belum maghrib masih. Sadar dia. Berarti masih ada yang sadar di siang harinya sah hukumnya. Tapi kalau habis sahur belum subuh sudah pingsan, bangunnya jam 7 malam. Berarti subuh sampai maghrib tidak sadar sama sekali. Ya enggak sah poso apa? Atau mabuk. Habis subuh teler. Sadar jam 7 malam. Langsung buka, tidak bisa. Mabuk penuh sehari. Ah, ada perbedaan antara sengaja dan tidak sengaja. Gimana kalau pingsannya sengaja? Ada yang menyatakan batal. Sengaja ya batal misal kepalanya tadi itu sakit kalau dibenturkan semabut. Habis sahur dibentur No. Ini pingsan, sengaja berarti pingsannya. Sadarnya setelah maghrib. Oh, sadarnya nanti jam 2 siang misalnya. Ya tetap batal. Kenapa? Pingsannya pingsan sengaja. Sengaja. Atau misalnya habis subuh eh atau misalnya mabuk sengaja ada mabuk gak sengaja tapi ada dipikir kopi roni whisky lah gak sengaja ini mabuk sengaja walaupun dia mabuk sebentar tetap tidak sah tapi ada menyatakan itu hitungannya bukan sengaja atau tidak tapi sehari penuh atau bukan sehari penuh Cuma lebih baik, lek sengaja tidak bisa sudah ulangi lagi keluar daripada khilaf. Keenam, bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Siang hari puasa kumpul hubungan suami istri. Sengaja batal. Enggak sengaja Ustaz lupa lupa. li siapa apa itu? Tidak batal kalau lupa. Lupa tidak batal. Dan mengetahui keharamannya. Ada orang baru masuk Islam Tidak tahu kalau itu haram. Tidak tahu kalau itu adalah ha? haram dipikir asal makan dan tidak asal tidak makan dan tidak minum hubungan suami istri tidak batalkan puasa kalau memang dia nggak tahu keharamannya karena memang bodoh yang ditolerir baru masuk Islam atau di daerah yang tidak ada ulama jauh daripada ulama maka dinyatakan sah paham ya yang ketujuh mengeluarkan mani dengan sengaja seperti dengan tangan atau dengan menyentuh istrinya tanpa penghalang mencium istrinya, meraba istrinya tapi tanpa penghalang kalau di atas kain menyentuh istrinya paham ya itu tidak membatalkan tapi kalau tanpa penghalang membatalkan Gimana kalau tidur di siang hari mimpi keluar mani nggak batal? Lu di TV katanya batal. Itu bukan ustadz itu. Orang biasa dikasih serban ditanya Vicky. Ngeracu kadang-kadang fatwanya. Yang kedelapan, muntah dengan sengaja kalau nggak sengaja muntahnya ya nggak batal. Man daraga man dara'ahul gai'u fala ghada'a alaih. Siapa orang yang memang muntah bukan dengan sengaja, memang sakit muntah, tidak kena godok, tetap sah. Wa man istaqa'a Siapa yang muntah-muntahkan diri, ya kena kodok. Muntah-muntahkan diri, ya kena kodok. We, we, begitu, begitu kan. Padahal tidak muntah dia. Dibuat seperti begitu sampai akhirnya muntah beneran. Kena kodok itu. Baik. Tapi bagi orang yang muntah, dengarkan baik-baik. Atau gusinya berdarah, sekalipun dia sudah meludah sampai bersih, dia nggak boleh nelen ludahnya atau air liurnya. Itu nih kok ya ditelan. Sampai dia kumur. Sampai dia go kumur. Kumurnya itu sampai ke kerongkongan. Jadi ngambil air, kumur. Baru diludahkan bersih, tidak apa-apa. Ditelan lagi ludahnya. Tapi kalau muntah, sebelum berkumur, walaupun udah bersih, itu mulut berarti najis masih. Kenapa? najis itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan a air. Berarti mulutnya masih najis. Lah kalau ludahnya berarti yang ada di mulut hukumnya nah najis. Ditelen berarti telen ludah najis, batal. Paham ya? Jadi kalau muntah di siang hari ojo langsung dilek. Itu nih dikumuri dulu. Baru nanti setelah itu di ludahkan bersih tidak apa-apa kalau berdarah juga begitu dikumuri dulu ah. masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa satu apabila seseorang berhubungan dengan istrinya tadi itu ya pada siang hari Ramadan dalam keadaan puasa siang hari Ramadan dalam keadaan puasa dengan sengaja bukan lupa atau bikun tanpa terpaksa kehendak sendiri dan mengetahui keharamannya bukan baru masuk Islam atau hidup yang jauh daripada ulama maka puasanya dinyatakan batal. Kemudian berdosa. Kemudian wajib menahan diri dari hal-hal yang batalkan puasa sampai maghrib. Tidak boleh makan, tidak boleh minum setelah itu sampai maghrib. Kemudian wajib menggodoi puasa. Kemudian wajib membayar kafaro menekake iki yo. Ngracu nyunyu berarti itu ya. Tetep ahi berbuat begitu. Kena kafaroh dia. Tapi itu puasa di bulan Roma Ramadan. Gimana kalau puasa sunnah tidak kena kafaroh, Dosa. Melakukan itu dosa tidak kena kafaroh. Gimana kalau puasa godok nggak kena kafaro. Yang kena kafaro itu puasa Roma. Gimana kalau dibatalkan puasanya dulu, baru melakukan hubungan suami istri, nggak kena kafaro. Kenapa? Yang kena kafaro itu adalah berhubungan dalam keadaan berpuasa berpuasa di bulan Ramadan. Nah. Apa kafaro itu? kafaro denda yaitu satu membebaskan budak perempuan yang Islam itku rokobatin mukmina tak ah, ada budak saya ya kedua jika tidak mampu berarti tertib ini kalau nggak bisa mengeluar, membedakan budak, membedakan budak, wajib berpuasa dua bulan berturut-turut. Satu bulan puasa Ustadz Prei Dino. Kenapa? Mantu. Berarti ngulangi tekan nol lagi yang satu bulan tidak dihitung. 60 hari kira-kira ya. Jika tidak mampu nggak kuat puasa 60 hari. Lawong dia tadi itu puasa satu bulan mokso ya. Jika tidak mampu maka wajib membayar makanan memberikan makanan pada 60 orang miskin it'i it situna masakin masing-masing per orang dikasih berupa beras atau makanan pokok satu mut tujuh setengah ons dari makanan pokok. Faham nih ya? Jadi kalau dia punya budak, budak yang harus dibebaskan. Gak punya budak, puasa 60 hari. Gak mampu, ya berarti dia, berarti dia mengeluarkan beras untuk 60 orang per orang tujuh setengah ons. Itu kan laki sama perempuan. Yang ngeluarkan, yang melaksanakan denda itu siapa? Denda ini wajib dikeluarkan hanya bagi laki-laki, perempuan enggak. Jadi yang laki-laki tok yang kena denda ini. Nah, ini pernah terjadi di zamannya Rasulullah ini. Satu orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah." Celaka aku ya Rasul, celaka aku. Loh, kaget Rasulullah. Bapak ala kakak. Kenapa kamu bilang celaka diri kamu? Ada apa-apa masalahnya? Wagatu imraati nahar Ramadan. Siang hari Ramadan aku menyetubuhi istriku ya Rasul. Oh, bentar, tobat ya, tobat. Iya aku tobat ya Rasul, nyesel aku. Punya budak enggak kamu? Enggak melarat ya Rasul. Eh puasa 60 hari berturut-turut. Waduh ya Rasul, satu bulan aja udah enggak kuat. Apalagi puasa dua bulan enggak mampu di infus saya misalnya ya udah kasih makan 60 orang miskin oh makan setiap hari sulit ngasih makan orang kemudian Nabi kok waktu itu dikasih hadiah agak banyak tumpukan kurma itu, berapa karung kurma dah ini bawa ayo sedekahkan niati untuk kafaro kamu, bayar denda kamu. Orang ini memang melarat. Ya Rasulullah, kira-kira ada ndak keluarga yang lebih memerlukan, membutuhkan makanan ini daripada keluarga saya ya Rasulullah. Sakota Madinah ini saya teliti, yang paling melarat itu saya loh ya Rasulullah. Tertawa Rasulullah. Wah, ini orang melarat tapi pinter ini ya. Wis ngelanggar pinter. Tertawa Rasul, ya udah kamu makan dulu. Kalau kamu punya nanti kamu keluarkan dendanya. Cuma sampai tidak boleh gitu ya. Saya ini paling melarat Habib Kalau ngelanggar Tidak mau mengeluarkan denda Ya bukan begitu itu mungkin Rasulullah mengkhususkan diri itu untuk dia. Nah, masalah kedua, hukum menelan darah darah itu riak, Pak. Jika telah mencapai batas luar tenggorokan, maka haram menelan dan membatalkan puasa harus dikeluarkan kalau bagian luar jika masih dibatas dalkan maka boleh menelan dan tidak membatalkan puasa puasa. Jadi tenggorokan itu ada dinyatakan bagian luar, ada yang dinyatakan bagian da dalam. Batasnya gimana? Nah, ada khilaf. Yang dimaksud, yang dimaksud bagian luar menurut pendapat Imam Nawawi atau pendapat yang muktamad adalah makhraj huruf H. Gantiin itu. Oh itu gantiin. Makhraj huruf H. H. Ada di dalamnya ya? Ah. Dan di bawahnya, di bawahnya dinyatakan batas bagian dah dalam. Artinya kalau ria itu di atasnya hak atau ke atas wajib dikeluarkan tidak boleh ditelan. Ditelan batal. Paham ya? Kalau di bawahnya hak leken tidak apa-apa. Sedangkan menurut sebagian ulama bukan Imam Nawawi berarti bukan Muhammad batas luar adalah makhraj huruf kha kha. Lebih di atas ya, ha di bawah, kha di atas. Berarti kha ke atas dinyatakan bagian lu wajib dikeluarkan. Di bawahnya kha menurut pendapat ulama tadi itu dinyatakan bagian dalam berarti tidak wajib dikeluarkan. Tapi Imam Nawawi sih iso itu, kha itu si dinyatakan luar itu. Karena itu wis luwe apik enggak yo Hai ae ya, ya. no. Yang ketiga, menelan ludah tidak membatalkan puasa. Menelan ludah tidak membatalkan puasa. puasa. Dengan syarat satu, murni Artinya tidak tercampur benda lain. Ludah dicampur dengan ludah di mulut dicampur dengan es krim, ya batal. Ya. Dua, suci tadi itu. Suci. Jika habis meludah atau habis berdarah gusinya, Walaupun udah bersih tapi nggak disuciin, nggak dikumuri dengan air, lain lagi ditelan batal ya. Tiga berasal dari sumbernya yaitu lidah dan mulut. Tapi kalau sudah keluar, ludahnya sudah dikeluarkan, dimasukkan lagi walaupun ludahnya sendiri batal ngiler netes dawa disedot lagi bisa itu sudah keluar dari lidah Hah? setiap misalnya ada di bibirnya sini ada ludah di bagian bibir luar kalau bagian bibir dalam tidak apa-apa bagian bibir luar itu semuanya membatalkan puasa karena sudah di luar mu mulut jelas nih ya yes. Empat. Hukum masuknya air mandi ke dalam rongga dengan tanpa sengaja. Telinga kemasukan air waktu mandi. Gimana? Jika sebab mandi sunnah seperti mandi untuk sholat Jumat atau mandi wajib seperti mandi jenabat, maka tidak membatalkan puasa. Jadi, mandinya matlub mandi sunnah atau mandi wajib kalau masuknya tidak sengaja kecuali jika sengaja batal atau menyelam renang menyelam walaupun mandi jinabat batal kalau kemasukan nggak boleh nyelam kalau kalau puasa itu bukan mandi sunnah atau mandi wajib. Paham ya? Seperti mandi untuk membersihkan badan, seger-segeran. Mandinya sampaian itu. Kemasukan telinganya air, maka puasanya batal. Baik masuknya disengaja atau di, tidak. Karena itu kalau sampean kalau mandi belum subuh aja kalau puasa. Kalau setelah subuh sampai mandi sampai leher aja ke bawah. Kalau bukan mandi sunnah atau mandi wajib. Eh? Kalau sudah maghrib kumendasi sampai subuh dah bobo. Biar nyunyut sekalian. Paham nih ya? Hukum air kumur yang tertelan tanpa sengaja. Kumur kemasukan air. Jika berkumur untuk kesunahan, kumur sunnah, seperti kumur dalam wudhu, hukumnya tidak membatalkan puasa. Kalau ketelan, asalkan tidak terlalu ke dalam atau mubalaghah, tidak pakai ah, ini. Kalau kumurnya biasa kok ketelan? Tidak apa-apa. Tapi kalau kumurnya ketelan walaupun tanpa sengaja batal hukumnya. Makruh hukumnya sebenarnya. Hah? Begitu juga membersihkan hidung, gak usah disedot kalau puasa. Gini aja. Kalau wudhu itu membersihkan hidung. Tapi kalau bersihkan hidung atau disedot dalam keadaan puasa, kok masuk ke dalam walaupun tanpa sengaja batal puasanya. Paham ya? Jika berkumur artinya bukan untuk kesunahan, kumur-kumur biasa. Maka puasanya batal secara mutlak. Artinya baik ke dalam kumurnya atau ada di luar kalau kemasukan air walaupun tanpa sengaja batal baik terlalu ke dalam mubalago atau tidak jadi dilihat kumur apa kumur sunnah atau kumur nah sunnah kumur itu bisa wajib loh ya kumur wajib apa ya itu tadi itu orang muntah itu loh wajib dibersihin itu wajib dikumuri itu Nah, itu kan sampai ke dalam Ustaz. Kalau untuk itu walaupun kemasukan asal tanpa sengaja nggak batal. Kenapa? Kumur wajib sebabnya. Tapi kalau kumur sunnah nggak boleh sampai ke kerongkongan. Kalau nggak sampai ke kerongkongan, kumurnya kemasukan asal tanpa sengaja nggak batal. Kalau sampai ke kerongkongan, walaupun tanpa sengaja masuk batal. Tapi kalau kumur yang mubah maka tidak boleh kemasukan air sama sekali. Kemasukan, walaupun tanpa sengaja, tetap batal. Paham ini? Orang yang muntah ini atau mulutnya berdarah wajib berkumur dengan mubalaghah membersihkan hingga ke pangkal tenggorokan itu sampai gini agar semua bagian, bagian mulutnya su suci. Apabila ia menelan ludah tanpa mensucikan mulutnya terlebih dahulu, maka puasanya batal sekalipun ludahnya tampaknya bersih. Kenapa? Najis hukumnya. Iya. Tujuh. Orang yang sengaja membatalkan puasanya atau tidak berniat di malam hari, wajib menahan diri di siang hari Ramadan dari perkara yang membatalkan puasa. Artinya bersikap seperti orang puasa sampai maghrib. Dan setelah Ramadan wajib menggoboi puasanya. Lupa nggak niat malam hari. Subuh tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai maghrib. Tapi wajib gobo. puasanya batal. Tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum. Wah, sekarang wis batal, wis mangan. dusuk Tidak boleh tetap makan. Sampai maghrib. Kecuali kalau memang batal puasanya karena sakit. Atau batal puasanya karena head. Ya. Sampai maghrib dan wajib kodok. Hmm. Delapan. Berbagai konsekuensi tidak berpuasa atau membatalkan puasa Ramadan. Yang nggak puasa Ramadan itu ada macam-macam. Satu, wajib gobok dan bayar denda. Tadi itu ya. Wajib gobok dan bayar denda Di sini ada beberapa masalah. Masalah pertama, jika membatalkan puasa demi orang lain, dia nggak puasa tapi untuk orang lain, seperti perempuan yang mengandung, perempuan hamil, dan perempuan yang menyusui yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan anaknya saja. Ada perempuan hamil. Dia kalau puasa anaknya ini bisa terganggu yang dalam kandungannya. Dia nggak puasa untuk anaknya, khawatir karena sebab anaknya, tapi bukan dirinya, tapi untuk orang lain, ya enggak? Atau perempuan yang menyusui, kalau dia puasa nggak keluar air susunya, atau dikit keluarnya, anaknya yang terganggu, dia nggak puasa untuk anaknya, tapi dirinya kuat kalau puasa. Ini wajib godok dan dia wajib per hari membayar denda satu mud beras tujuh setengah ons. Faham ini? Per hari. Kenapa? Karena dia tidak puasa untuk sebab bayinya. Tapi kalau memang karena sebab dirinya, saya yang nggak kuat Habib. Saya ini kalau nyusui anak saya ini doyan kalau nyusui lemes saya, nggak kuat saya bisa sakit, berarti dia tidak puasa karena dirinya kan? Atau saya ini apa istilahnya kalau perempuan hamil itu nyidam ya? Saya ini nyidamnya nemen tidak kuat kalau saya ini puasa kalau hamil itu nggak puasa berarti karena dirinya sendiri bukan karena anaknya maka orang ini tidak wajib denda, cuma wajib godoi saja. Kalau ini? Gimana kalau dua-duanya? Saya tidak kuat, anak saya juga tidak bisa kalau saya puasa. Dua-duanya berarti tidak murni untuk orang lain dok Dirinya juga ada di sini. Ini wajib bayar puasai saja, tidak pakai bayar denda. Jadi yang bayar denda itu kalau dia khawatir atau tidak puasa karena sebab bayi yang dikandungan atau bayi yang nyusu tadi itu saja. Paham Bu ya? Ini untuk perempuan ini karena tidak ada laki-laki hamil itu Bu. Itu berarti liver itu. Kedua wajib gobok tanpa denda. Wajib gobok denda. Berlaku bagi orang lanjut usia orang tua. Eh, berlaku bagi orang yang tidak berniat puasa di malam hari. Enggak niat puasa di malam hari tadi itu ya. Tapi dia harus enggak makan, tapi minum sampai maghrib. Wajib godok saja tanpa denda. Kemudian orang yang membatalkan puasanya dengan selain jima bersetubuh. Ini wajib godok tanpa denda makan, minum, rokok, wajib godok tanpa denda. Tapi kalau dia bersetubuh, wajib godok dan kena kafaro denda berat itu tadi itu ya. Atau perempuan hamil atau perempuan yang menyusui yang tidak puasa karena khawatir pada kesehatan dirinya saja tadi itu atau kesehatan dirinya dan anaknya. Jelas nih ya. Tiga. Wajib denda tanpa godok. Tidak wajib godok puasa tapi bayar denda tok. Ya? Orang nggak puasa nggak wajib godok tapi bayar denda saja. Berlaku bagi orang yang usia lanjut, yang sangat tua, dan orang sakit yang tidak punya harapan sembuh, sakit parah nggak bisa puasa dia kanker yang sudah parah kanker ganas mudah-mudahan sehat semuanya sakit yang tidak harapan sembuh bagi ilmu medis atau orang yang sangat tua jika keduanya tidak mampu berbuah puasa umur 120 tahun ini kalau puasa Ustaz mati gak puasa gak wajib godok cuma dia per hari bayar denda satu mut tujuh setengah ons begitu juga orang yang sakit parah tidak wajib godok dan tidak wajib denda gak puasa gak wajib godok gak wajib denda berlaku bagi orang gila tanpa disengaja. Gila. Karena itu kalau sampai kepingin tidak duso, kalau tidak puasa eh danu sampean. tidak duso sampean. Yang dimaksud di sini denda di sini adalah satu mut tujuh setengah ons makanan pokok daerah. Daerah sini makan apa? Daerah sini makan apa? beras kan karena itu keluarnya beras kalau di daerah keluarnya itu gandum ya gandum ya alhamdulillah nggak ada yang makan pasir di sini karena itu dan teh pasir saya ini kalau ada teh ini nah, satu mut itu untuk per hari dari berapa puasa yang ditinggalkan wah ini sunah-sunahnya bisa sampean baca sendiri. Wallahu a'lam.